رحمه الله تعالى dari bab dari kitab jihad bab yang ke-6 anjuran hadis-hadis yang memberi motivasi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang keempat dikatakan oleh Al-Hafidz Abdul Nazim Al-Mundiri rahimahullah taala wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج إلى بيت الله والمؤتمر وفد الله دعاهم فأجابوه الغازي في سبيل الله orang yang berjuang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala والحاج إلى بيت الله الحرام يوم الهدي وبيت الله والمؤتمر dan orang yang umrah waftullah mereka itu adalah waftullah utusan Allah Subhanahu wa taala da'ahum Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka fajabu maka mereka datangi panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadis hasan bighairihi diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan ini lafaz beliau. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala. Namun Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di sini mauquf hanya sampai atau dari perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya pada di sini Nabi Alaihi Wasallam menyebutkan tiga orang yang pertama al-ghazi sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla mujahid yang pergi dari rumahnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala berperang melawan orang kafir ya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi kaum muslimin atau mendakwahi seluruh manusia dan karena orang kafir itu menghalangi maka mereka diserah maka mereka diperangi. Al-Ghazi sabilillah. Wabdullah. Mereka adalah rombongan Allah Subhanahu wa taala waqtul. Itu kalimat yang biasa diucapkan untuk rombongan yang diutus oleh nah, raja atau khalifah nah, ke tempat yang lain itu dikatakan waktu atau diutus oleh satu suku rombongan ya, sebagaimana ya pada tahun ke-9 itu dikatakan Aul Uhud tahun datangnya berbagai rombongan dari berbagai suku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ghazi di sabilillah al hajj ila baitillah orang yang berhaji ke Baitullah serta orang yang umrah mereka semua dikatakan ghaflullah rombongan atau utusan Allah Subhanahu wa taala mereka dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah penisbatan untuk menunjukkan kemuliaan mereka dan Nabi alaihi salatu wasalam pada hari ini memberitahukan kenapa mereka disebut dengan keutamaan seperti itu mereka dikatakan rombongan atau putusan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan untuk berjihad, panggilan untuk berhaji, panggilan untuk umrah. Yang banyak mana haji dan umrah ya adalah jihad bagi kaum wanita ya sebagaimana Ummu Mukminin radhiyallahu taala anha ya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kenapa nah kami tidak boleh untuk berjihad ya, Nabi SAW mengatakan pun dan jihad dan kita lagi bagi kalian jihad yang tidak ada peperangan padanya al hajj wal umrah haji dan umrah nah maka dari sini Al-Hajj dan Al-Umrah Haji dan Umrah dari posisi merupakan posisi yang sama amalan yang setingkat karena mereka semua meninggalkan keluarga kalau kalau haji dan umrah untuk beribadah yang biasanya aman namun juga tidak menutup kemungkinan terkadang di tengah perjalanan apalagi zaman dahulu perjalanan darat ditempuh sehingga banyak para bahaya yang menghadang mereka di tengah perjalanan maka karena mereka semua orang yang haji, orang yang umroh, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka semua meninggalkan rumah mengarungi bahaya. Dimuliakanlah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa mereka itu wafdullah. Mereka adalah rombongan putusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abdullah bin Umar tadi juga diriwayatkan أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روايات كان لها الإمام النسائي ابن ماجه بن ابن خزيمة رحمه الله تعالى اليوم أبو هريرة Hurairah الغازي في سبيل الله والحج إلى بيت الله والمعتبر وصف الله تعالى وأجابه derajatnya bahkan sahih. Demikian dikatakan oleh محمد Muhammad الدين الغزالي رحمه الله تعالى نعم pada hadis yang ke-6 Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mundiri rahimahullah mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غريبة والذي نفس محمد بيده ما كذب يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة به حين سلم لونه لون دم وريحه ريح مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحمله ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لو أردت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم عرضوا فأقتل ثم عرضوا فأقتل رواه مسلم واللفظ له عبد الرحمن بن سفر الدوسي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه beliau mengatakan الله عليه الصلاة والسلام mengatakan ini Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan bagi siapa yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yukhrijuhu illa jihadun fi sabil. Tidaklah dia keluar menuju medan jihad itu kecuali memang benar-benar ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatannya memang untuk berjihad. Wa imanun bi dan karena dia iman beriman dengan Allah Subhanahu wa taala atas tasdiqun Berusuli dan karena dia mempercayai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dhaminun an udkhilahul jannah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah memberikan jaminan dia Allah memberikan jaminan anudkhilahul jannah bahwa aku akan memasukkannya ke dalam surga. Au rji'ahu ila manzili alladhi kharaja min atau aku akan kembalikan dia ke rumah yang dia keluar darinya dailan mana min ajrin aw ghaniman dengan telah meraih telah mendapatkan apa yang dia telah dapatkan apakah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala pahala jihad meskipun kalah au ghanimatin atau ghanimah dapat harta rampasan perang kalau menang. Nah, orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla ikhlas karena Allah bukan riya, bukan sum'ah, bukan untuk menunjukkan bahwa dia pemberani, tidak ada niatan dalam hatinya kecuali berjihad, kecuali karena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena percaya dengan para utusan Allah Subhanahu wa taala, karena beriman dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang mengatakan wa julila rizqi tahta zilli rumhi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Allah menjadikan rezekiku di bawah tombak bahwa naungan taubat. Dan kalau kita lihat sirah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam memang demikian. Ketika mendapatkan kemenangan dalam berbagai jihad, maka banyak ulama yang didapatkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Kehidupan kaum muslimin pun meningkat dari sisi ekonominya. Ketika ditegakkan dan jihad di sabilillah. Tapi berjihad itu ya kita harus tetap ingat Jihad itu memerangi orang yang memerangi kaum muslimin. Orang yang menghalangi dijalankannya, jadah dakwah Islamnya. Makanya sebelum jihad, Nabi alaihi wasallam memberikan contoh ya, mendakwahi mereka orang-orang yang akan diserang. Masuk Islamlah kalian akan selamat. Kalau tidak mau, ya siaplah untuk diatur oleh kaum muslimin membayar jizya membayar seperti setiap tahun setiap orang mendapatkan jasa sekian kalau tidak mau masuk Islam tidak mau menjadi orang yang baik tidak pula mau diatur oleh kaum muslimin maka baru nah kalau begitu berarti kalian menginginkan pedang ya kalau begitu berarti kalian orang yang akan menghalangi dakwah Rasulullah dakwah Islamiyah. Nah, maka mereka harus ditumpas dari muka bumi. Nah, orang yang keluar dari rumahnya menuju medan jihad tidak ada niatan apa-apa kecuali karena dia ingin berjihad dan beriman karena Allah dan karena membenarkan memperdayai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau mati di medan itu mati langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diampuni semua dosa-dosanya. Ya, kecuali dain ya, kecuali hutang. Kalau hutang itu urusan hamba dengan hamba. Allah serahkan kepada yang mempunyai hutang sendiri. Dimaafkan atau tidak. Nah, kalau dia mati di medan jihad itu dia harus masuk ke dalam surga atau dia menang mendapatkan ghanimah atau dia kalah namun selamat bisa pulang rumah dalam keadaan telah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala bagi orang yang berjihad itu menang ataupun kalah ya itu mereka mendapatkan pahala haji haji eh, jadi indah pahala yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala keluar sudah keluar dari rumah untuk kerja di jalan Allah azza wa jalla jaminannya surga atau pahala atau ghanimah semua merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan pada kalimat yang kedua, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi" Demi Allah yang zat demi Allah zat yang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. Nabi bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan sifat tangan di sini. Maka seorang bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu diperbolehkan kalau bersumpah dengan selain Allah, itu syirkun asgar syirik kecil. Tidak diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi bersumpah, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya. Memang kita semua juga demikian. Diri kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita di antara dua jari di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pada jiwa kita itu yang terjadi. Kita hidup atau mati itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi demikian yang diri Muhammad berada di tangannya maka di dalam ada satu luka yuslamu fi sabilillah yang orang mendapatkan luka itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya terkena pedang, tombak, panah. Ya. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada satu luka yang orang terkena luka itu di jalan Allah kecuali datang nanti pada hari kiamat. Orang itu datang pada hari kiamat dan luka itu pun juga masih ada pada diri orang tersebut kahai kahayati hina tulima. Seperti keadaan pada, pada saat dia luka, selebar apa, ya, sepanjang apa arahnya kemana, bagaimana darah mengucur keluar dari situ. Pada hari kiamat akan datang terulang kembali kejadian itu. lalu lalu hujan warna warnanya warna luka itu warna darah, namun rihuhu rihu miskin. Wanginya semerbak bau wangi minyak wangi metik Laun laun laununya rihuhu rihu miskin. Nah, jadi ini menunjukkan keutamaan luka ya, terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan wallazi Muhammadin biyadihi demi zat yang diriku berada di tangannya. Laula an syuqqa 'alal muslimin kalau seandainya tidak akan memberatkan kaum muslimin maka aku tidak akan duduk khilafah sariyatin di belakang rombongan pasukan bisa bisabilillah yang ber berjuang di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, abadah selamanya. Ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Wasallam kepada umatnya, kepada kita semua. Nah, kalau bukan karena akan memberatkan kaum muslimin, niscaya kata Nabi aku tidak ingin, tidak mau duduk di Madinah sementara di sana ada Sariyah. Sariyah itu rombongan pasukan yang di situ Nabi Alaihi Wasallam tidak ikut atau rombongan kecil dari satu pasukan. Nah, satu leton, satu kompi, ya. ya. Aku tidak akan duduk, tidak akan tinggal di Madinah. Kalau ada pasukan yang keluar dari kaum muslimin, aku akan ikut sebenarnya demikian. Walakin la ajri sa'atan fa'ahmilahu. Akan tetapi aku tidak mendapatkan kelapangan rezeki sehingga aku bisa bawa mereka seluruh kaum muslimin. Walayak dijuna sa'atan dan mereka juga tidak mendapatkan kelapangan rezeki. Wa yasukku alaihi mayyatallahu anni dan akan berat bagi mereka kalau mereka tidak ikut perang bersama. Nah, Nabi alaihi salatu Nabi yang memperhatikan umatnya, memperhatikan bawahannya, sayang kepada mereka. Meskipun beliau tahu keutamaan dari di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut berperang ini untuk memberikan keringanan kepada kaum muslimin. Sehingga mereka tidak mesti terus berjihad. Alhamdulillah, ya para ulama, para ulama pun mengatakan, Al-jihad hukumnya fardhu kifayah. Ya, fardhu kifayah. Kecuali kalau ada keadaan-keadaan khusus. Seperti Nabi mau mengutus beberapa orang yang ditunjuk oleh Nabi, itu fardhu ain yang ditunjuk oleh khalifah, yang ditunjuk oleh amir, itu fardu ain bagi mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau ya, yang kedua, yang seseorang yang berada di kampungnya dan kampung halaman yang diserang oleh orang kafir, maka fardu ain bagi ahli qaryah, bagi orang-orang yang ada di kota itu ada di desa itu untuk melawan musuh mereka sampai musuhnya keluar dari kampung mereka. Nah, itu keadaan yang kedua. Atau keadaan yang ketiga, orang yang hadir di medan pertempuran. Mungkin ada, kadang-kadang, atau bahkan seringnya, ya, pedagang-pedagang muslim, kaum muslimin. Ketika ada rombongan berdagang, menempuh perjalanan begitu, dia memanfaatkan kesempatan. Ini kesempatan, mungkin nggak ada yang bawa kompor, ya. Mungkin nggak ada yang tempat ini dan itu, dia berjualan di sana. Nah, ketika berkecamuk orang, padahal sebenarnya dia bukan termasuk dari ya, namun dia hadir di situ dan dia dari kaum muslimin dia fardu ain untuk ikut berperang. Ya, karena di situ berarti membela teman-temannya, membela kaum muslimin. Nah, lalu di, selain daripada tiga keadaan itu, fardu kifayah. Nah, tidak setiap orang harus pergi. Namun ya, ketika orang menginginkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ditunjuk oleh Nabi SAW atau tidak ditunjuk oleh khalifah, kemudian dia mengatakan saya ikut boleh apa tidak minta izin dulu ya kepada al khalifah kepada al imam kepada al amir untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, kalau dibolehkan ya ya, menjadi para ain. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kenapa kadang-kadang beliau ya, tidak ikut berperang bersama syariah yang keluar Nabi mengemukakan alasannya, la ajidu sa'atan fa'amila. Kalau aku keluar kemudian kaum muslimin semuanya ikut, aku tidak punya kendaraan untuk membawa mereka semua. Nah, mereka pun tidak mendapatkan kelapangan rezeki sehingga namanya perang eh, bepergian jauh itu perlu bekal. Barangkali sebagian kaum muslimin tidak punya perbekalan itu maka ketika mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi, maka ya, mereka pun menjadi tenang. Nabi Alaihi Wasallam masih ada bersama kita. Karena memang beliau menginginkan sebagian kecil saja dari para mujahidin pasukan kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nah, dari kalimat ini ya, dan itu Nabi sebagai amir, Nabi Nabi sebagai presiden, ya dari sebagai pimpinan. Nah, masyarakat kaum muslimin tidak ikut berjihad, maka ini ada nah, rusuh atau dalil bagi mereka para pemimpin kaum muslimin ya ketika memang yang dibutuhkan hanya sebagian dari pasukan kaum muslimin ada celah ada alasan ada rusuh ada keringanan bagi eh, para pemimpin untuk tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun juga demikian. Ya. Tidak selalu ikut, tidak selalu pergi ke medan jihad. Nah. Kemudian kalimat terakhir dalam hadis yang ke-6 Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Walladhi nafsu Muhammadin biyadi demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Lawaditu an akhduwa aku senang untuk berperang di jalan Allah kemudian aku dibunuh. Summa akhzuha fa uqtal. Kemudian hidup lagi, berperang lagi, dibunuh lagi. Summa akhzuha fa uqtal. Kemudian aku berperang dan dibunuh lagi. Ini juga nah, menunjukkan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan yang akan didapatkan oleh orang yang mati disambut oleh para malaikat, disambut oleh bidadari, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia beliau alaihi salatu wasallam mengemukakan keinginannya demikian untuk berperang di jalan Allah kemudian mati, berperang di jalan Allah kemudian mati, dia dihidupkan lagi kemudian mati, kemudian berperang dan mati lagi karena keutamaan bagi orang yang masih medan pertempuran. Secara global, Nabi Alaihi Wasallam menunjukkannya demikian. Jika beliau senang, sampai terulang. Ya kalau diberi izin, diberi tiga nyawa misalnya berperang, ya kemudian dibunuh. Nah, ya mati nyawa yang pertama, punya nyawa yang kedua, berperang lagi, dibunuh lagi nyawa yang kedua, yang ketiga terus demikian nah, karena keutamaan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang menjadi syukada orang-orang yang mati di medan pertempuran. Tadi ini diriwayatkan oleh Muslim dan ini lafaz beliau. Warawahu Malik wal Bukhari wal Nasai wal juga diriwayatkan oleh Imam Malik al Bukhari dan juga al Imam Nasai rahimahullah taala dengan lafaz تكبر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق بكلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما تعالى من أجر أو فضيلة اللهم berikan kafalah kafalah sama dengan tobat jaminan nah Allah memberikan jaminan bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Tidak dia keluar dari rumahnya kecuali untuk berjihad di jalan Allah. Dan karena percaya dengan kalimat-kalimat Allah. Janji-janji Allah. Allah memberikan jaminan kepada orang seperti itu. Ayyudasilahul jannah akan dimasukkan ke dalam surga. Atau dikembalikan ke rumahnya. Maksudnya di tempat tinggalnya dengan meraih apa yang telah dia raih dari pahala atau ghanimah. Baik. Hadis yang ketujuh قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيا فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق وبقية إسناده ثقات dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah Taala meridainya. Ya. Dalam majlis tadi memang demikian kita banyak berdoa dan ketika kita mendoakan orang lain baik para sahabat, tabi'in atau kita bersalawat itu kembali kepada kita. Kita berdoa, malaikat mendoakannya walaka emisri. kita mendoakan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan lainnya kita mengatakan radhiyallahu anhu insyaallah malaikat juga mengatakan kita juga akan didoakan supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala maka sudah berapa ketika kita tahu keutamaan seperti ini kita tidak akan bahil berdoa dan itu salah satu ciri al-sunnah wal jamaah at-taraddi ala ashabi Rasulillah mengucapkan radhiyallahu anhu kalau mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nama para sahabat Rasulullah anhum disebut. Jadi kita ya tidak seperti kita menyebut hak atau apa namanya teman kita Abu Bakar atau yang namanya Umar atau yang namanya Utsman begitu saja. Jadi kita balik ya Abu Bakar Rasulullah anhu Abu Bakar ya Abu Bakar Rasulullah anhu Umar bin Khattab Rasulullah anhu Utsman bin Affan Rasulullah anhu sahabat siapa saja ya mulai Malik al-Asyai misalnya dan lain-lainnya ya ya radhiyallahu anhu Cerita sahabat Nabi sallallahu kita katakan radhiyallahu anhu Nah, Abu Hurairah Allah taala beri mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Siapa yang keluar untuk melaksanakan haji ya siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhaji maka maka dia mati ya dalam nah, perjalanan haji tersebut kata Allah lahu ajran haji ila yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya pahala orang yang berhaji sampai hari kiamat wa man kharaja mu'tabiran famata dan siapa yang keluar untuk beribadah umrah. Kemudian dia mati, Allah tuliskan baginya pahala orang yang berumrah sampai hari kiamat. Dan siapa yang keluar azian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mati, Allah tuliskan baginya ajrul ghazi, pahala orang yang berjihad ila yaumil qiyamah akhir hari kiamat. Dari sini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sahihun li ghairihi diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari riwayat Muhammad bin Ishaq ya Muhammad bin Ishaq rawi yang suka menyamarkan hadis ya kadang-kadang ya meriwayatkan dari syekhnya apa yang tidak dia dengar langsung tapi dia meriwayatkan dengan kata-kata nah, dari Nah, dalil. Yaitu ada sini yang kelemahan. Maka dikatakan dalam saja atau istilah di intiqad selain dari iftihat anak sanad rawi eh, namanya istilah orang urut-urutan orang yang meriwayatkan di sini semuanya siqat semuanya rawi yang terpercaya. Siapa dibicarakan tadi di li ini keutamaan bagi orang yang melaksanakan tiga perkara ini dan mati pada saat melaksanakan tiga perkara. Nah, orang yang keluar untuk beribadah haji, kemudian dia mati dengan berbagai saat dengan berbagai sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Nah, apakah dia dihadap oleh merampok di tengah perjalanan karena dia menolak atau memberikan harta yang dia dibunuh misalnya atau ya, yang naik pesawat Allah mentakdirkan pesawatnya pecah di atas samudra India ya, ketika dekat Kolombo misalnya ya nah. atau ketika sampai di Marina ketinginan ya, ketinginan Kemudian Allah, eh, karena orang tersebut memang dari rumah punya asma, kampung ya, karena di sana kadang dinginnya dua derajat. Ya. ya. Nah. Kampung asmanya dan kemudian tidak tertolong lagi, meninggal. Nah. Itu ya keutamaannya sangat besar. Kata Allah lahu ajran Allah tuliskan baginya pahala orang yang melaksanakan haji sampai hari kiamat. Jadi kalau yang pulang haji melaksanakan haji pulang selamat dapat satu haji. Tapi kalau orang ini yang mati di sana dalam keadaan ya, belum melaksanakan ibadah haji, mau melaksanakan ibadah haji kemudian meninggal, kalau seandainya dilaksirkan hari kiamat 100 tahun, yang akan datang misalnya. Maka dia ya berhaji 100 ya, lebih lebih utama. Namun kebanyakan orang senang kalau pulang selamat. Maka ya bisa didoakan sama yang ditinggal semoga selamat tidak pulang. Kalau ada yang apa namanya, tolong didoakan biar saya masih di sana, mungkin ada ya. Ya, nah Padahal lebih utama. Apalagi di Madinah, kita sudah baca hadisnya ya. Siapa yang meninggal di kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan jaminan, memberikan syafaat kepadanya. Jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga satu keutamaan. Nah, ya tapi tentunya tidak berarti kita harus berusaha untuk mati di sana sehingga nggak mau makan. Ya, keliru kalau begitu. Ya, nah, ya boleh kemudian sengaja. Ya, jadi ini bagi tentunya semua sudah ditafsirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti boleh di sana kantung diri. Alhamdulillah. Ya, nah, dosa besar seperti itu. Nah, baik. Artinya, nah, ini bisa disampaikan kepada mereka orang yang keluarganya meninggal saat beribadah haji itu pelipur lama bagi mereka. Ya, ketika bapak yang pulang tinggal kopernya, ya, ibu yang pulang tinggal kopernya, istri pulang sendirian tanpa suaminya, padahal pada saat pergi dengan suaminya atau sebaliknya, ya, suami pulang sendirian, tapi kalau suami pulang sendirian mungkin senyum-senyum. Betul, boleh kan? <laughs> ya. Nah, walhasil ini adalah kurikulum lara bahwa keluarga yang meninggal saat beribadah haji orang yang sedang haji kemudian meninggal malahnya demikian kata Allah lahu ajral haj ila yaumil orang yang umrah pun juga demikian Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Man kharaja mu'tamiran famat kataballahu lahu ajran mu'tamiri ila yaumil qiyamah." Orang yang keluar untuk beribadah umrah kemudian mati, maka Allah tuliskan baginya pahala umrah tidak hanya sekali ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Demikian juga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga demikian kalau dia mati di perjalanan itu dalam dalam amal soleh tersebut dalam ya, saat itu ya, orang sedang berperang di jalan Allah kemudian dia mati Allah tuliskan baginya pahala orang yang berjihad sampai hari kiamat. Ya, cukup besar terutama Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Memang ya, Allah memiliki anugerah yang sangat luas. Nah, ya hadisnya dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Musili rahimahullah taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis yang ke-8 قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمام يريد بذلك تحذيره وتوفيره أو قعد في بيته فسلم وسلم الناس منه رواه أحمد واللفظ له والبزار والطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما رحمه الله تعالى dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji kepada kita dalam perkara-perkara berikut ini. Bahwa mereka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qamnat man fa'ala minhunna, man fa'ala walidatan minhunna, kana qatinan 'ala Allah." Lima orang atau lima perbuatan. Siapa yang melakukan salah satunya, maka dia memiliki jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Lima itu yang pertama man ada maridon orang yang menjenguk orang sakit. Man ada maridun, orang yang menjenguk orang sakit. Maka ini satu hal yang utama. Ya, menjenguk orang sakit jangan menunggu di bawah rumah sakit di rumah. Kalau kita tahu ada kesempatan, tidak ada halangan, ya, jenguk. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk sahabat yang sakit mata BLM ya. ya dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya. Itu adalah amalan yang utama. Yang kedua, para jamaah jenazah keluar mengantar jenazah ke kuburan. Ya, biasa orang kalau takziah duduk-duduk saja datang ke situ harusnya mencari pahala satu dengan menjalankan jenazah. Salat jenazah pahalanya satu gunung. Satu kirot. Ya satu kirot lebih dari gunung Uhud besarnya. Keluar lagi ya setelah eh, apa namanya kuburan disiapkan sudah selesai penggalian eh, datang utusan dari kelompok yang menggali kuburan atau di SMS secara di telepon sudah siap diberangkatkan jenazah diberangkatkan ikut ke kuburan ya boleh berjalan kaki, boleh berkendaraan. Namun, namun kalau berkendaraan dianjurkan untuk di belakang jenazah. Kalau berjalan boleh di depan, boleh di sampai kanan, sampai kiri dan belakang. Nah, keluar mengantar jenazah ke kuburan ini dengan satu kiraf pahalanya. Bahkan dari sini memiliki jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Para jamaah jenazah ini adalah amalan yang besar. Namun ya banyak orang yang melalaikannya. Mengiringi jenazah, mengantar jenazah ke kuburan. Ya. Kebanyakan hanya mungkin ya paling banyak 30% dari orang yang takziah. Bahkan kadang-kadang cuma 5%. Ya, yang takziah yang hadir banyak. Ya, tapi yang ke kuburan hanya sedikit saja. Ini yang perlu disebarluaskan. Keutamaan mengantar jenazah ke kuburan. Nah, tidak punya alasan. Jadi mulai dia pun Ya, ya cuma pulang tidur. Tapi dia tidak mau mengantar jenazah itu ke kuburan. Tidak mau pahala. Orang banyak zuhud dari pahala. Nah, Baik yang ketiga, kharaja ghaziyan di sabilillah keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluar berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Memang babnya bab perang ya, bab jihad. Berperang sesuai syariat sesuai dengan tuntunan agama, bukan perang yang ngawur ya. Nah, kemudian yang keempat, jaqala alaika bi jurid tidak dikata azra wa tawfiq. Menghadap ke penguasa, dia inginkan dengan menghadap penguasa untuk mengokohkannya dan menghormatinya. Dia tidak ingin melecehkan penguasa di mimbar. Dia ada kritikan, ada masukan datang kepada penguasa tersebut. Bupati, camat, ya. Nah, atau bahkan itu itu imam asghar. Ya, imam-imam kecil. Nah, atau al-imam al khalifah, presiden, raja. Nah, masuk menghadap kepada kesana bukan untuk cari dunia. Tercela ya kalau untuk dicari kesana mencari dunia, tapi dia ingin memberikan nasihat dan dukungan moral. Ya. jika dia menegakkan peraturan misalnya menutup lokalisasi dibantu didukung yang seperti itu karena itu adalah hal yang baik memberikan hukum yang cerah kepada para dan apa produksi orang-orang yang punya pabrik jin misalnya didukung tapi tidak dengan brutal ya dukung dengan baik ini adalah ya langkah usaha yang baik nah lanjutkan semoga Allah azza wajalla mempermudah dan memberikan kekuatan demikian masuk yang menjumpai iman untuk menghormatinya karena dalam sebagian dewan ya Nabi SAW mengatakan nah ya bahwasanya as-sultan zikrullah di arti penguasa itu adalah bayangan Allah Subhanahu wa taala nauman Allah Subhanahu wa taala di bumi siapa yang menghormatinya dia dihormati oleh Allah siapa yang menghinakannya maka dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ahli sunnah wal jamaah para salafus saleh para ulama kita memberikan contoh demikian penguasa muslim didukung ya dan selama dia dalam kebenaran, dalam kebaikan. Baik. Apa ada di baitihi masalin atau kemudian yang keempat, eh, yang kelima, dia orang yang duduk di rumahnya sehingga selamat dari fitnah dan manusia pun selamat darinya. Ketika terjadi fitnah, duduk saja di rumah, tidak usah ikut nimbrung dalam fitnah tersebut. Maka termasuk dalam makna ini juga demikian ketika ada fitnah gak usah ngasih komen di Facebook dan Twitter ya. Nah, media yang lainnya. Ketika ada fitnah belum jelas justrunya, ya diam itu lebih baik. Orang-orang yang melakukan kebaikan seperti ini, nah, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, sudah waktu sudah kami sampai sini. Semoga Allah Azza wa Jalla eh, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan mempermudah bagi kita untuk mengamalkan amal soleh yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.